Amin ya rabbal alamin. Nah, kita masih berada di dalam bab tayamum. Ini sudah yang ketiga berarti ini. Yakin jenengan sudah semuanya sudah hampir-hampir bosan mungkin dengan tayamum. Karena tiga kali pertemuan kok bahasnya tayamum terus. Memang pembahasannya agak panjang soalnya. Kemarin kan kita juga nerangkan beserta dengan dalil-dalilnya tayamum. Nah, Allah kali ini tayamum akan kita akhiri dah sampai hari ini selesai. Jadi pertemuan yang akan datang kita sudah nggak bahas tayamum lagi. Tapi kita berpindah kepada pembahasan yang lainnya. Nah kemarin kita sudah mengkaji semuanya Sampai di dalam bab tentang Fardu-fardunya tayamum Sudah kita bahas Apa saja yang wajib dilakukan kalau mau tayamum Pertama proses memindah tanah Dengan tujuan, dengan niat Setelah itu niatnya yaitu membasuh wajah Kemudian membasuh tangan sampai siku-siku dan tertib Setelah itu juga kita bahas syaratnya tayamum Tayamum itu harus dengan panah yang berdebu. Kemudian setelah itu juga harus dua kali. Itu wajah dan tangan. Setelah itu tayamumnya setiap kali mau sholat fardu. Sudah kita terangkan. Kemudian juga kita bahas gimana kalau nggak ada air. Kalau dia ragu nyarinya sekian jaraknya. Kalau dia yakin sekian jaraknya dan sebagainya sudah kita terangkan di pertemuan yang sebelumnya. Kalau nggak jelas silahkan dilihat yang di YouTube karena ada rekamannya semuanya. Ngajinya karena ada rekamannya semuanya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan itu bahwasanya lanjutan yang kemarin yaitu orang jadi saya terangkan lagi ya. Orang itu diperbolehkan tayamum ketika ada empat hal. Orang diperbolehkan tayamum ketika ada empat hal. Yang pertama ada keadaan tidak ada air. Enggak ada air. Yang kedua sakit. Yang ketiga dingin. Yang keempat airnya dibutuhkan. Ada air tapi airnya dibutuhkan. Ini empat keadaan yang mana empat keadaan ini menyebabkan seseorang diperbolehkan untuk tayamum. Nah, yang pertama sudah kita terangkan ya, nggak ada air sudah kita terangkan. Sudah kita terangkan, nggak ada air sudah kita memperhatikan pembahasannya. Gimana nyarinya dan lain sebagainya sudah kita terangkan. Nah, sebelumnya yang kemudian yang kedua yaitu ada air, ada air, tapi airnya ini dipakai untuk hewan yang muhtaram. Hayawanun muhtaramun. Nah, kalau Anda belajar ilmu fikih, ada istilahnya hayawanun muhtaramun. Ada istilahnya hewan yang muhtaram. Hewan yang muhtaram itu maksudnya apa? Hayawanun itu adalah semuanya. Termasuk yang melata di muka bumi ini hayawan, termasuk kita manusia, ini juga hayawan. Cuma kalau manusia hayawanun natik, hewan yang bisa ber Bicara itu kita manusia. Kalau airnya itu dibutuhkan sama makhluk Allah yang muhtaram, yang terhormat, maka boleh untuk tayamum. Tapi kalau ada golongan tertentu, ya makhluknya Allah, manusia atau hewan, tapi golongan tertentu yang butuh air, dia kehausan, kemudian di tangan kita ada air sedikit. Terus ini air mau dipakai untuk wudhu Atau untuk ngasih minum dia Kalau dia itu yang ghoiru mutarab Maka airnya dipakai untuk wudhu Ini pembahasan di dalam ilmu fikih Oke. Nah, terus kalau ini nanti diungkap Maaf, anda jangan bilang Oh ini kajiannya berarti radikal Enggak, ini ilmu fikih Kita harus sampaikan apa adanya pendapatnya para ulah ulama Nah Ini yang pertama tadi jelas enggak ada. Yang kedua butuh air untuk hewan muhtar, untuk hewan yang muhtar. Berarti ada yang gairu muhtaram, yang enggak muhtaram ada, ada. Ada enam golongan. Yang mana kalau kita punya air dan dia kehausan lebih baik air kita untuk kita wudhu. Lebih baik airnya untuk kita wudhu. Siapa enam golongan ini? Yang pertama orang murtad orang murtad. Dia keluar daripada agama Islam. Jadi kita nggak pakai bahasa global non muslim nggak. Ini orang murtad. Itu. Orang murtad gimana? Jelas murtad itu dosanya apa? besar. Waliyadzubillah min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan kita dan semua anak keturunan kita jadi orang Islam sampai meninggal dunia nanti Insya Allah. Yang kedua adalah orang yang tergolong kafir harbi. Jadi bukan orang non muslim biasa, ini kafir harbi itu orang kafir yang kepengen bunuhin kita. Insya Allah di Indonesia nggak ada, Insya Allah di Indonesia nggak nggak ada. Ataupun kalau ada ya jumlahnya dikit banget mungkin. Rata-rata alhamdulillah kita ini pelopor kerukunan. Di daerah kita ini banyak muslim tapi juga ada non muslim, tidak pernah ada konflik antar umat beragama. Tapi ini harus disampaikan karena ini ilmu fikih. Ini insya Allah nggak terjadi di daerah kita, nggak ada kafir harbi lah di daerah kita. Memang ada kafir harbi, gimana? Ini ghairu muhtarom. Kemudian wazanil muhsan. Orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Namanya zina muhsan. Orang yang sudah tergolong zina muhsan ini pelakunya namanya zani al-muhsan. Az-zani al-muhsan, orang yang pelaku zina muhsan ini maka maaf kalau ada air lebih baik untuk kehausannya dia atau untuk wudu, iya, lebih baik untuk wudu. Kemudian watarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat Sholat, wal khinzir kemudian setelah itu babi wal kalbil akur kemudian anjing yang liar. Yang liar itu jadi anjing yang tentunya anjing yang membahayakan. Maqatilin nafsi amdan bisyartihi lah di sini ditambah lagi yaitu orang yang membunuh orang lain dengan sengaja ini juga termasuk ghairu muhtaram. Kitab-kitab fikih biasanya enam, Tapi di kitab ini disebutkan ada tujuh. nah, Intinya Ini harus kita ketahui bahwasanya Kita ngambil pelajaran di sini Bukan kita mau menghakimi orang lain enggak Kita semuanya harus punya Satu konsep dalam pemikiran kita Setiap ada keburukan yang disampaikan di dalam satu kajian, dalam satu ilmu, dalam satu ceramah, dalam satu khutbah keburukan itu bukan menjadi satu alasan kita untuk menilai buruk orang lain tapi keburukan itu sebagai peringatan untuk kita jangan sampai kita jadi orang yang begitu. Paham ya? jadi kita nggak nggak sibuk ngoreksi orang lain, tapi kita sibuk ngurusin diri kita sendiri. Orang yang murtad, kafir harbi, orang yang zina muhson, nggak sholat atau yang membunuh orang lain dengan sengaja, kemudian babi dan anjing yang termasuk anjing membahayakan itu ini semuanya adalah termasuk yang ghairu muhtaram. Jadi syariat tidak memuliakan mereka. Syariat tidak memuliakan mereka. Mereka dianggap tidak punya nilai di dalam syariat Islam. Syariatnya. Tapi hatinya gimana? Lah kalau mereka bertobat, Allahu alam. Terkadang Allah menerima taubatnya dan bahkan Allah menjadikan cintanya kepada orang tersebut luar biasa. Diceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW ada satu orang wanita yang datang sama Nabi ngaku saya hamil dari zina. Ikrar. Saya hamil dari zina. Lah orang kalau dalam hukum fikih itu kalau orang ikrar untuk memberatkan dirinya itu boleh mencabut ikrarnya boleh. Sama Nabi disuruh nyabut tapi pakai bahasa sindiran. Mungkin kamu cuma memegang, memegang aja. Mungkin kamu cuma berpelukan aja. Sama Nabi gitu. Maksudnya apa? Untuk mencabut ikrar, Kamu nggak usah ikrar nggak apa-apa, tobat cukup. Kalau enggak, saya berbuat zina. Ya sudah, tunggu dulu sampai anaknya lahir. Siapa tahu dia mau mencabut ikrarnya. Tapi anaknya lahir tetap Anaknya sudah lahir, sekarang tegakkan hukum kepada saya. Susui dulu anaknya. Ini cintanya Nabi sama umatnya seperti itu. Tapi Nabi juga tegas, ini syariat soalnya ini. Ini soalnya hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Susui dulu. Kenapa? Siapa tahu mau berubah pikiran. Hampir anaknya selesai disusui, tegakkan hukum Allah kepada kepadaku. Ya sudah. Perempuan tersebut dirajam. Nah, ketika perempuan tersebut dirajam, ada seseorang yang menghina Kemudian ketika Nabi mendengar orang tersebut menghina, Nabi langsung menoleh kepada orang itu lalu mengatakan, taubatnya wanita ini kalau dibagi seluruh penduduk satu kota cukup untuk menjadikan penduduk satu kota diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah cuma menurut hukum syariat dia harus di dihukum. Jadi ketika kita mendapati mungkin ada orang meninggal, orang itu tidak mengerjakan sholat, jangan kita menghakimi. Ini calon penghuni neraka, jangan. Kita nggak tahu siapa tahu detik-detik akhir sebelum nyawanya dicabut dia tobat. Siapa yang tahu? Wallahu a'lam bis. Atau hari terakhir dalam hidupnya dia sholat, siapa yang tahu? Kita kan nggak ada yang yang tahu, tapi syariat tetap kita sampaikan secara syariat Cuma kacamata kita yang kita gunakan ini Rubahlah jadi kacamata Bukan kacamata menghakimi Tapi kacamata yang sifatnya Melihat kepada diri kita sen Boleh menghakimi atau menghakimi Untuk diri kita sen sendiri Jangan gunakan kacamatamu untuk menghakimi orang Orang lain Nah Masalah yang paling repot itu sebenarnya itu tadi Ada orang-orang yang doyan menghakimi Ini repot nih Ada satu orang yang hobinya neliti ini Fulan bin Fulan, coba lihat ceramahnya yang menit ke-40 dia berkata begini-begini. Dia itu perkataan salah begini-begini begini. Subhanallah. Lihat 40 menit ceramah cuma untuk nyari kesalahan. Lah kita tuh kalau mau mencari kesalahan orang lain tuh gampang. Anda mau cari kesalahan saya gampang, dijamin pasti ketemu. Loh saya manusia punya salah kok. Manusia ini punya salah. jadi kalau Anda meneliti kesalahan saya, yakin pasti ketemu. Pasti akan gak ketemu. Tapi kok nganggur banget sih? <laughs> Kok nganggur banget? Kok hidup untuk cari kesalahannya orang lah orang lain. Makanya mohon maaf kadang-kadang orang itu semakin sering belajarnya, semakin sering pengajiannya, tapi kalau berguru sama orang yang nggak pas, timbul dalam hatinya kacamata itu kacamata inginnya untuk menghakimi orang lah orang lain. Nah, makanya kita semuanya tetap jadi orang yang lihatnya kepada diri kita sendiri jangan lihat kepada orang lain itu tadi itu hayawanul muhtaram jelas yang kemudian yang berikutnya yaitu penyebab orang itu bertayamum adalah karena sakit karena sah sakit nah, sakitnya itu gimana sakitnya itu gini jadi sakitnya yang tergolong kategori boleh tayamum adalah Khafa min isti'malil ma'i ala nafsin. Dia khawatir kalau dia sampai pakai air maka nyawanya bisa hilang. Sampai pakai air nyawanya bisa hi hilang. Au udwin atau anggota tubuhnya bisa hilang. Aw manfaati udwin atau manfaat anggota tubuhnya bisa hilang autulil marad atau semakin lama sakitnya au ziyadatihi atau tambah sakit au hudusi syai'nin fahish atau akan timbul bekas yang buruk dalam dirinya kata ghayyuri launin seperti apa mungkin warna kulitnya berubah wanhulin atau mungkin kurus wastakhsyafan atau mungkin kasar wasa'ratin tabqa atau mungkin ada lubang yang ada yang tersisa walahmatin tazidu fi udhwin zahir atau ada daging tubuh di anggota tubuh yang sifatnya zahir. Nah, ini namanya dikenal dalam ilmu fikih maradhun mubihun litayamum. Sakit yang menyebabkan orang boleh untuk tayamum. Pembahasan ini nanti muncul di semua bab. Ada bab-bab tertentu. Sakit yang bagaimana? Sakit yang memperbolehkan orang untuk tayamum. Gimana sakitnya? Kalau Sakitnya kalau pakai kalau pakai air mati, hilang anggota tubuh, hilang manfaat anggota tubuhnya atau tambah lama sakitnya atau tambah parah sakitnya. Maka yang seperti itu boleh bagi dia untuk bertayam tayamum. Lah memangnya ada orang sakit kalau pakai air bisa mati? Ada. Maaf. Maaf ini pernah ada di zaman Nabi waktu itu orang terkena pedang. Nah itu tanya boleh atau enggak teh, mom? Ya pokoknya tetap disuruh pakai air, air pakai air meninggal dunia. Ada itu kejadiannya. Ada riwayat yang mengatakan begitu. Orang sakit kepalanya bocor, enggak diperbansakan. Wudu nyiram gimana? Wassalam. tahlil tiga hari di rumahnya ntar lagi. Nggak bisa itu sakit lalu pakai air mati atau sakitnya luka bakar di anggota tangannya. Ini kalau pakai air, ya habis tangannya bisa-bisa. Lah sakit-sakit udah tertentu seperti itu jelas. Ini tayamum ya. Tayamum. Atau sakitnya yang yang lazim terjadi, sakit kalau pakai air bisa tambah parah. Ya kalau nggak pakai air lebih cepat sembuhnya. Atau kalau nggak pakai air nggak tambah parah sakitnya. Kalau pakai air sembuhnya tambah lama tambah parah. Ya sudah, maka bagus bagi dia untuk ber bertayamum. Ini. Nah, sekarang kalau seandainya lagu dia sakit tapi dia ragu. Ini kalau pakai air bahaya atau enggak ya? Kira-kira boleh tayamum atau enggak ya? Kalau seandainya pakai ah, air. Gimana kalau dia memang ada sakit dan dia ragu, ini air membahayakan atau tidak? Boleh tayamum atau ti? tidak? Gimana? Nah, ada pendapat kalau menurut Imam Ibn Hajar, ya juzulahut tayamum Boleh bagi dia untuk bertayamum. Menurut pendapat Imam Ibn Hajar. Kalau dia ragu, ini air kenal atau tidak, boleh tayamum. Kalau menurut Imam Romli, enggak. Enggak boleh tayamum sampai dia dapat istilahnya dapat pengertian atau dapat info langsung dari seorang dokter yang sikoh. Dokter yang bisa untuk diper, dipercaya. Itu itu sakit yang berhubungan dengan tayamum. Berikutnya, kita enggak usah panjang-panjang dah, lanjut aja. Berikutnya wala yatayammamul bardi kemudian setelah itu tayamum karena dingin yang keempat. Berarti tadi kan jelas enggak ada air. Yang kedua apa? Butuh air untuk hewan muhtaram. Yang ketiga, sakit. Yang keempat, karena kedinginan. Karena kedinginan boleh tayamum enggak? Boleh. Dengan catatan. Satu, kalau dia menghangatkan dirinya nggak bisa. nggak ada saran untuk menghangatkan dirinya. Yang kedua, tidak menemukan alat untuk menghangatkan air. Air ya. Yang kedua, yang ketiga, kalau sampai dia nekat tayamum padahal itu sangat dingin, maka bisa terjadi penyakit-penyakit seperti yang disebutkan di atas tadi. Maka itu karena kedinginan boleh bagi dia enggak pakai air tapi dia bertayamum. Boleh. Gitu. Jelas ya ini ya. Ini karena urusan kedinginan. Nah, sekarang pembahasan yang berikutnya ya, pembahasan yang berikutnya yaitu tentang orang yang pakai perban. Ini kan kemarin ditanyakan terus. Sampai di sini jelas semua ya insyaallah ya. Jelas semua. Saya ulang lagi. Ini memang maaf saya harus kadang-kadang saya ngulang ngulang lagi itu supaya jelas ya. Saya ngulang ngulang lagi itu supaya jelas. Orang boleh tayamum satu karena enggak ada air. Dan dia harus ada usaha untuk mencari ah, air Yang kedua Ada air Tapi airnya ini dibutuhkan Untuk golongan yang dihormati oleh syariat Bukan enam golongan yang tadi Ya siapa ya? Kita ini semuanya insya Allah golongan muhtaram semuanya ini kita nah, Ada air Tapi air ini kalau dipakai untuk wudhu Bisa kehausan semuanya Bagaimana? Sudah akhirnya pakai untuk minum Yang lainnya tayamum. Yang ketiga, karena sakit. Sakit kalau memang pakai air bisa mati atau bisa hilang manfaat anggota tubuh atau bisa tambah parah, tambah lama sakitnya, maka tayamum. Yang keempat, kedinginan, Gak nemukan alat untuk menghangatkan dirinya, Gak ada alat untuk menghangatkan air. Kalau dia pakai air bisa terjadi penyakit pada dirinya, gimana? Karena empat hal ini diperbolehkan bagi seseorang untuk bertayamum. Nah, sekarang sekarang gimana kalau seandainya ada orang yang pakai perban? Ada orang yang pakai perban. Anggota tangannya, anggota tangannya atau anggota kakinya yang jelas ini di bagian anggota wu, wudhu atau kalau mandi beri seluruh tubuh karena seluruh tubuh kan wajib dibasuh ketika mandi. Anggap ini yang saya jadikan wudhu. Anggap aja di anggota tangannya di anggota tangannya ada perban. Di anggota tangannya ada perban. Kemudian orang itu tentu wajib untuk sholat. Orang itu wajib untuk sholat. Lalu bagaimana caranya dia wudhu? Kalau dia wudhu, anggota bagian ada anggota bagian tubuh yang tidak terkena ah, air dan nggak boleh kena air. Kalau orang sakit diperban terus berban dibuka disiram air gimana? Wah, tambah lama sembuhnya kan? Atau bisa tambah parah sah sakitnya. Gimana? Nah, di sini ini ada ilmu yang harus kita ketahui. Gini. Ada orang perbannya di di tangan. Berbanyak di tangan Dia mau ngapain? Oh mau mandi besar Mau mandi janabah Gimana? Ambil airnya Dia mandi dulu Boleh Atau dia tayamum dulu Baru setelah itu man mandi boleh Eh, mandi dulu baru tayamum Atau tayamum dulu baru man mandi Lebih enak mana? Ya tayamum dulu aja Tayamum dulu Wajah Kemudian wajah basuh wajah, setelah itu basuh ta tangan, setelah itu dia man mandi. Paham ya? Itu dia mandi. Itu kalau dia mau mandi besar. Kalau dia mau berwudu di mana perbannya? Oh, ada di tangan. Nah, sekarang terangkan. Gimana caranya? Maka dia di tangan kan? Tangan kanan ya. Basuh wajah dulu. Kayak orang wudu biasa. Setelah itu setelah dia masuk wajah Kemudian dia milih Ini tayamum dulu Tayamum dulu Atau basuh yang sehat-sehat du, dulu Tayamum dulu Atau basuh yang sehat-sehat dulu Gimana? Ya tayamum dulu aja Ya setelah dia masuk wajah Maka wajahnya dikeringkan Wajinya dikeringkan. Nah, itu karena kalau basah kan tidak bisa nempel debu kan. Nah, itu dia tayamum wajah dan kedua ta, tangan. Setelah itu basuh yang sehat-sehat. Setelah itu di penghalangnya ambilkan air di tangan ini, di penghalangnya diusap ini. Tapi di penghalang yang ada perbannya itu diusap. Setelah itu tangan kiri, kepala, kaki seperti dia Biasa. Saya ulang lagi ya. Karena ini ini ilmu fikih memang harus begini. Jenengan harus sabar, yang ngajar juga harus sabar. Karena kalau nggak paham, takutnya nanti kalau ditanya orang nerangkannya salah nanti. Kita kepengen yang ada di tempat ini selesai ngaji di sini ngajar orang lain, insya Allah bisa. Saya terangkan sama orang lain, insya Allah. Ada orang sakit, sakit apanya? Tangannya diperban. Oh ya sudah. Gimana cara wuduknya? Cara wuduknya gini. Basuh muka dulu yang wajib Kita basuh muka gimana? Keringkan dulu mukanya Sampai sekiranya kering Benar-benar kering Sampai sekiranya kalau ada Debu itu bisa nempel di mukanya Maka dia tayamum Setelah tayamum Tayamum basuh Muka, tangan yang ada berbanyak Tangan yang sehat ini kiri Setelah itu dia melanjutkan wudhu Ngulangin dari muka lagi? Enggak. Tanganin yang sehat-sehat aja dibasuh. Kemudian di, di perbannya itu diusap pakai tangan yang basah. Kiri, lanjut ke lutut, kepala, kaki. Gampang apa susah? Susah. Masa susah sih? Gampang dong insya Allah. Basuh muka. Ini kan ini ada di tangan kanan kan ya? Basuh muka. Basuh muka yang dibasuh mana? Tangan kanan kan? Nah, kan tangan kanan kan, kan sakit. Berarti kan ada ada kewajiban untuk tayamum. Padahal tayamum itu nggak bisa kalau wajahnya bah, basah. Ini basuh muka, muka dikeringkan. Setelah itu tangan yang setelah itu tayamum, setelah itu melanjutkan basuh tangan kanan dan kemudian tangan kiri. Nah kalau seandainya yang kena luka tangan kiri gimana? Ya basuh muka, tangan kanan, kemudian keringkan muka dan tangan kanan. Setelah itu tayamum, kemudian lanjut tangan kiri, kepala, kaki. Yang kena di bagian kaki. Di bagian kepala kena sini kan sini masih bisa pakai untuk wudhu kan? Masih sah kan? Kecuali kalau satu kepala gitu kena semuanya, nggak tahu sakit apa itu. Kena semuanya tidak boleh kena air semuanya ya sudah. Ya berarti kepalanya waktu bagian kepala diganti dengan tayam tayamum. Kalau kaki yang luka gimana ya? Sama. Nah, kalau kaki yang luka tayamumnya ya tetap wajah dan tangan, nggak ada tayamum sama kaki itu nggak ada. Tetap yang ditayamumi wajah sama tah. Kalau kaki luka gimana? Kalau kaki luka gini, wajah basuh. Tangan kanan, tangan kiri, kepala, basuh kaki, oh luka. Keringkan, kan wajahnya, tangan keringkan, tayamum, setelah itu yang yang sehat-sehat, yang enggak kena berban, dibasuh pakai air, berbannya diambilkan air, tangannya basah, usapkan ke berbannya, tangan kiri eh kaki kiri biasa. Gampang kan? Gampang kan? Insya Allah ngajarin orang lain bisa ya. Alhamdulillah. Nah, yang jadi masalah sekarang gimana Wajib kodok atau enggak sholatnya orang yang tayamum ini? Wajib kodok atau enggak sholatnya orang yang yang tayamum. Nah, kalau orang tayamumnya karena kedinginan, tayamum yang karena kedinginan, itu yang pertama. Atau yang kedua, ya dan yang kedua, tayamum di tempat yang biasanya ada air tapi tayamum media karena nggak ada air. Semanggi ini biasanya ada air nggak? Ada kan? Nah, semanggi biasanya ada air. Sekali waktu terjadi sesuatu di semanggi sampai nggak ada air. Gimana? Ya berarti yang tayamum di semanggi wajib untuk kok kodok. Paham ya? Yang pertama tadi tayamum karena kedinginan, yang kedua tayamum karena tidak ada air di tempat yang biasanya di situ ada air. Dan yang ketiga, yang ketiga, ini saya tidak urut sesuai kitab, tapi penting mudah dipahami. Yang ketiga, orang tayamum karena perban apabila meletakkan perban tidak dalam keadaan suci koma dan perbannya di wajah dan kedua tangan. Koma, serta perbannya mengambil juga dari bagian yang sehat. Jadi nggak cuma yang sakit yang kena perban, yang sehat-sehat juga sebagian juga kena per perban. Ini wajib untuk kok Kok? Jangan tegang dulu Jangan tegang dulu Tayamum karena kedinginan Atau tayamum kan di tempat yang biasa ada air Dan tayamumnya karena nggak ada air Yang ketiga Yang ketiga Untuk orang yang pakai perban Apabila meletakkan perban tidak dalam keadaan suci Kemudian di wajah dan kedua tangan setelah itu mengambil daripada bagian sehat. Nah, akan tetapi khusus untuk yang perban. Nah, pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi, pendapat Imam Nawawi bahwasanya orang yang pakai perban mutlak tidak wajib kodok. Mutlak tidak wajib untuk kok Kagak. Ya dengan belajar kitabnya ulama ya harus saya sampaikan pendapatnya para ulama. Lah kok bukan Quran dan hadis? Nanti ada yang nanya gitu guys ya. Kok bukan dari Al-Qur'an dan hadis? Jawabannya nanti setelah ini. Tapi das, ini paham dulu ya. Jadi kita tidak beralih materi. Yang ini paham dulu. Kalau ini sudah paham, alhamdulillah berarti bab tayamumnya sudah selesai bab fikih selanjutnya tentang najis. Tapi nggak tahu Senin depan atau Senin berikutnya akan kita selingi nanti tentang ahlu sunnah wal jamaah atau nanti lanjut ke fikih lagi wallahu alam. Saksikan episode berikutnya gitu aja yang jelas ya. Pokoknya kitabnya tinggal dibawa selesai. Mau dipakai kitabnya alhamdulillah nggak dipakai jadi kan bawa dapat pahala insyaallah ya. Mungkin ada yang nanya begini, Ustadz Kok ngikutin pendapatnya ulama sih dari tadi yang disebutkan pendapatnya Imam Ibn Hajar, pendapatnya Imam Romli, pendapatnya Imam Nawawi, Imam ini, Imam ini, Imam ini, Imam ini. Kok nggak langsung merujuk daripada Al-Qur'an dan hadis? Bukankah semua ilmu itu sudah terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam? Dijawab nggak ini? Dijawab apa nggak ini? Dijawab. Nah, Gini. Jawabannya satu. Ya, satu. Kita semuanya tidak bisa mengikuti Al-Qur'an dan hadis tanpa ulama. Tanpa ulama. Kita kalau belajar fikih langsung dari hadis yakin bingung. Di dalam bab fikih tentang mandi ada hadis begini, innamal ma'u minal ma'i. Hanya saja air dari air. Paham maksudnya? Ya dengan paham? Nek paham ya? Saya juga kalau tidak dengar keterangannya ulama ya tidak paham. Maksudnya apa? Innamal ma'u minal ma'i wajib mandi kalau memang sudah mengeluarkan maaf sperma. Ternyata belajar hadis butuh ulama loh. Coba kalau seandainya begini, kita mau lihat, mau ngikutin fikih dari hadis. Kok ada dua hadis bertentangan? Yang satu sahih, yang satu dhaif. Yang Anda ikutin yang mana? Hah? Yang Anda ikutin yang sahih. Yang menentukan sahih atau dhaif itu siapa? Ulama. Loh, kok kembali lagi ke ulama? Yang menentukan sahih dan dhaif itu ya para ulama. Jadi tidak bisa kita langsung ngambil pendapat Al-Quran dan hadis kecuali dari para ulama. Lah para ulama Imam Syafi'i dan penerus, penerus, penerus, penerusnya itu sudah membuat satu rumusan fikih. Atau rumusan konsep ilmu dengan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau nggak ada ulama, Anda nggak bisa mengatakan ganja itu haram ganja itu bisa membuat mabuk kan? Hukumnya apa? Haram. Dalilnya mana? Yang disebutkan haram itu homer. Homer itu cairan. Ganja bukan cairan. Kok bisa dihukumin haram? Karena para ulama memunculkan satu konsep. Satu konsep untuk memberikan hukum. Namanya konsep kias. Kias itu gimana? Homer, minuman keras. Hukumnya haram. Alasannya apa? Karena memabukkan. Nah, alasannya ini diambil namanya ilat, dipakai untuk semua benda yang memabukkan, dihukumi benda tersebut hukumnya haram. Kira-kira akal kita bisa sampai nggak ke situ? Gak bisa. Makanya kita ngikutin pendapatnya para ulama. Pendapatnya para ulama Lama. Eh kalau kita ditanya gimana di kitab fikihnya begini, lah hadisnya mana? Loh, hadisnya yang ngikutin kitab fikih ini semuanya bersumber daripada ha? Hadis kalau anda saya sebutkan itu pendapatnya Imam Ibn Hajar begini Pendapatnya Imam Nawawi begini Pendapatnya Imam Syafi'i begini Anda jangan bingung Itu semua pendapatnya sudah bersumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW Nah kalau anda siap tanya Pokoknya saya siap tanya sama Ustaz harus disebutkan dalil hadisnya Ya ustadznya Google kalau begitu. Ya repot. Coba carikan satu ustadz. Kemudian suruh nyebutkan setiap yang permasalahan dengan dalil hadisnya. Repot. Mentok-mentok nanti terakhirnya begini. Itu saya nggak pernah dengar hadisnya. Nanti begitu. Oh, jadi hukumnya tidak boleh. Nanti gitu ujung-ujungnya. Itu kan nggak ada hadisnya, itu kan nggak pernah dengar. Loh, akhirnya menghukumin dengan hawa naf hawa nafsu. Lah, kita nggak bisa. Kita ini sudah enak Dalilnya orang awam itu bukan Al-Quran dan hadis Dalilnya orang awam itu ngikutin para ulama Kenapa? Siapa yang nyuruh? Fas'alu ahla dzikri in kuntum Tak ta'lamun Firman siapa ini? Allah Untuk orang-orang yang la ta'lamun Yang gak ngerti Orang-orang awam Tanya sama ahla dzikri Siapa ahla dzikri? Para ulama Dalilnya orang awam bukan Al-Quran dan hadis Tapi dalilnya orang awam adalah para ulama Bisa dipahami? Jadi jangan alergi dengan pendapat ulama Tapi pendapat ulama bersumber daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW Dari dulu nggak pernah ada yang ribut kok Pendapat Imam Nawawi ya asik-asik aja, nyantai-nyantai aja Pendapat Imam Ibn Hajar ya mereka ngikutin aja pendapat ini mereka yang ikutin aja cuk muncul secara terang kok dikit-dikit minta dalil nah, repot akhirnya nanti kalau udah dikasih dalil nggak cocok ini hadisnya kan nggak sahih lah kan tambah repot akhirnya padahal hadis sahih itu apa mereka nggak ngerti kalau ditanya intinya begitulah alhamdulillah pelajaran tentang tayamum sudah kita selesaikan kita tuntaskan ini sebagai bagian ketiga daripada episode tayamum sebagai keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu yang kita peroleh jadi ilmu yang manfaat untuk kita dunia dan akhirat. Amin ya Robbal alamin. Silahkan kalau ada yang mau nanya monggo. Tanyanya bab tayamum boleh, bab di luar tayamum juga boleh. Tidak ada batasan Yang mau nanya silahkan nanya Mau sampai jam 11 malam juga monggo silahkan tapi jam 10 saya pulang jangan tinggal di sini. Ayo lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mau nanya Habib. Uh, tadi dijelaskan uh, ketika kita selesai sakit udah menjalankan tayamum sama wudu, terus ada keterangan ada yang mewajibkan untuk mengkodok sholatnya ada pula yang tidak gitu terus sebaiknya gimana Bib kalau ada ulama yang satu apa itu nah, menyuruh mengkodok satu ada yang membolehkan tidak mengkodok dengan persyaratan yang jelaskan di atas tadi. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan bagus sekali. Tadi kita terangkan tentang orang yang pakai perban. Kalau Anda baca di setiap kitab fikih dikatakan begitu. Orang yang pakai perban. Satu, kalau pakai perbannya tidak dalam keadaan suci. Kemudian perbannya di wajah atau di kedua tangan di bagian tayamum. Dan yang ketiga, perbannya mengambil bagian sehat, maka itu wajib untuk sholatnya dikodok. Tapi orang yang pakai perban dalam keadaan suci, setelah itu perbannya cuma mengenai bagian yang sakit-sakit saja. Setelah itu juga bukan di wajah atau tangan, maka sholatnya tidak wajib untuk kodok. Ini aturan bakunya fikih begini. Tapi fikih ini luas. Fikih ini lu, luas. Para ulama itu terkadang punya perbedaan ban pendapat dan perbedaan pendapat dari kalangan para ulama ini adalah rahmat. Dan ketika saya, saya ini orang yang mengajarkan fikih, maka saya dituntut setiap apa yang saya sampaikan harus berdasarkan pendapat yang kuat di kitab-kitab fikih. Kalau saya nggak nyebutkan tadi ini begini, begini, begini, begini itu wajib kodok Nanti kalau ada orang yang lihat santri dianggap oh ini nggak ngaji, ini nggak belajar fikih berarti. Enggak, saya sampaikan ini. Tapi tetap saya berikan kelonggaran karena ada pendapat ulama dan pendapat itu pendapatnya Imam Nawawi. Kemudian pendapatnya Imam Nawawi juga disebutkan dalam kitabnya Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Karena orang ini kalau pakai perban kan bisa dua bulan kadang-kadangnya kan. Bisa satu bulan. Coba bayangkan godok segitu lamanya repot apa enggak? repot tidak ada pendapat daripada Imam Nawawi pendapatnya ada uraiannya tapi panjang intinya saya sampaikan langsung pendapatnya orang yang pakai perban bagaimanapun keadaannya asalkan dia sudah sholat dan sholatnya itu sudah dengan wudhu dan tayamum yang benar maka sudah cukup tidak wajib untuk kita meng ngikutin yang ini aja boleh ngikutin yang ini aja itu bu boleh gitu jadi repot orang yang ngajar fikih di akhir-akhir zaman ini repot. Kalau dia membawakan pendapat bukan pendapat yang mayoritas para ulama fikih, dia dia ditentang sama para santri nanti. Lo gak bisa pendapatnya kan yang di kitab-kitab kan begini kok gak kamu sampaikan. Kalau nyampaikan cuma yang begitu aja tanpa disampaikan pendapat yang agak longgar, nanti yang awam repot. Oh fikih kok berat banget. Ada kan serba salah ya, sebenarnya enak dibagikan dua-duanya sudah ya. perawat mayoritas kita fikih yang begini tadi, tapi kelonggaran untuk kita, kita ini kan orang awam kita ini sekarang ini kan. Orang yang sudah hidup di akhir zaman ini bisa dikatakan awam kita ini. Ya sudah kita ngikutin pendapat yang longgar tadi itu aja. Puasanya kalau sudah tayamumnya benar, wuduknya benar, sudah mengerjakan sholat, tidak wajib untuk qada kita. Ya. Ada lagi yang mau nanya? ya Nyambung ya, Bib. Monggo, ya. boleh. Iya, beberapa tahun yang lalu <clears throat> itu ada kecelakaan yang mana mengakibatkan mengakibatkan seseorang itu mati suri, mati suri selama 40 hari. Ketika sudah sadar, orang tersebut lupa, lupa ingatan. Yang diingat cuman ustadznya sama Allah. Taala dan ternyata untuk sampai tingkat kesembuhan butuh waktu beberapa tahun untuk bisa mengingat kembali masa-masa lalunya gitu. Nah, sakitnya ini ternyata juga enggak luka luar. Ternyata dia memar otak gitu. Memar otak itu enggak perlu diperban, hanya saja enggak bisa dioperasi karena sakitnya itu enggak jelas gitu bisa kambuh-kambuhan dan berakibat sangat fatal. Katanya dokter kalau sakitnya ini kelihatan bisa langsung dibuka otaknya dan dioperasi langsung sembuh. Tapi kalau memar otak ini nggak bisa gitu. Dia butuh waktu dan butuh keajaiban. Nah, selang waktu beberapa tahun ini orang tersebut nggak bisa mengerjakan sholat gitu haruskah wajib mengkodok semuanya atau bagaimana Bib? Makasih Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini satu pertanyaan yang kadang mungkin terjadi dalam keadaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, ada satu orang yang dia hilang ingatan, memorinya hilang ya. Memorinya hilang selama sekian tahun. Kemudian setelah itu sembuh bisa sholat lagi berarti setelah empat tahun ya setelah empat tahun dia bisa sholat lagi nah, selama empat tahun digodok sholatnya atau tidak nah, sholat itu wajib untuk satu orang yang baligh dua orang yang berakal Islam ya Islam orang yang ber, berakal nah ketika ada orang mengalami proses hilang kan hilang akalnya kan berarti kan akal kan kan hilang akal maka dia ketika masa sakitnya itu dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat karena dia tidak wajib untuk mengerjakan sholat maka ketika dia sudah kembali sehat tidak usah dikodok karena posisi dia sakit itu dia bukan orang yang wajib sholat dia orang yang kepada dirinya itu gugur tuntutan sholat jadi dia tidak wajib untuk mengkotok sholatnya gitu jelas ya ada lagi lanjut Enggak. Monggo silakan. Belakang ya. Ya, terima kasih. uh, <clears throat> kalau tadi dibilang sudah bosan, kalau saya sama sekali belum paham. <laughs> yang pertama yang saya tanyakan tentang bagaimana dengan sakit orang yang sakit stroke menaun, Bud uh, uh, orang yang sakit stroke artinya badan sudah tidak bisa apa-apa. Kemudian kalau mandi aja digulingkan sana, digulingkan sini. Itu kan memang kalau pak e, sholat aja dia dicampur jadi satu, dua, eh, dua jadi satu biar tidak terlalu sulit mewuduinya, menayamuminnya gitu. Lalu orang-orang yang seperti ini apa jika diberikan dengan orang-orang yang akan mati, Bik? Kalau kita tidak menayamumi, itu sangat sulit sekali ini, Bik. Jadi apakah itu orang itu sebenarnya kita tahu kita masih tahu orang itu belum bersih, belum suci sama sekali. Tetapi tetap kita tayamumi karena memang sudah apa usahanya sudah sampai segitu gitu, Bu. Yang kedua, eh, bukan maaf ini bukan untuk ngeyel tapi untuk eh, bersuci bagi yang berperban tadi. Mengapa harus dengan dua kali suci? Tip? Misalnya dengan wudhu dan tayamum. Apakah tidak cukup tayamum saja? Bukankah tayamum itu tidak harus membasuh kaki? Jadi asal kaki kita sudah bersih tidak perlu wudhu lagi. Jadi tidak dua kali eh, bersuci yang ketiga Beb, saya pernah pengajian dan diajari tayamum dengan sampai pergelangan tangan saja. Jadi itu waktu itu saya juga sampai sampai saat sekarang saya itu saya masih tayamum dengan pergelangan tangan saja. Untuk pengatan saja, saya ini mendapat eh, siapa Beb? Eh, kira-kira apakah ada dalilnya dan apa dalil tayamum yang yang sampai siku itu Beb? Gitu. Oh. <laughs> Ini ada teman saya. Rahim, Yang pertama tadi tentang orang yang yang sakit stroke menaun tadi itu ya. Gimana kalau orang yang sudah sakit stroke atau orang tua yang mungkin kalau nggak stroke, kadang-kadang lumpuh misalkan atau orang sudah sangat tua, gimana? Tetap sholat tapi kadar sebisanya. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat sama sekali tetap sholat dengan kadar sebisanya. Jadi ya gimana kalau bisa di masjid bisa diwuduin ya diwuduin. Kalau diwuduin bisa sakit ya berarti jangan diwuduin tapi ditayamumi. Masjid bisa diwuduin tapi sholat bisa diwuduin ya diwuduin aja. Kemudian sholat sebisanya. Biasanya duduk ya duduk, bisa ambil tiduran ya ambil tiduran, bisa cuma lisannya aja, gerak dengan lisannya aja. Saya sambil duduk tuntun ya sambil di Tuntun intinya tetap wajib sholat akan tetapi sebisanya. Sholat tapi se sebisanya. Itu yang itu yang pertama, kalau saya jelas. Yang kedua tadi, kenapa kok harus dua kali? Kenapa kok harus dua kali? Kenapa kok tidak hanya tayamum saja atau tidak hanya wudhu sah? Wudhu saja. Ada kok idah fikih Mala yudroku kulluh la yudroku kulluh. Apa-apa yang tidak bisa dicapai secara keseluruhan kesempurnaannya, maka juga jangan ditinggalkan semuanya. Kalau kita nggak bisa wudhu, tayamum ini kan orang nggak bisa wudhu dengan sempurna kan? Nggak bisa wudhu dengan sempurna, nggak bisa wudhu, baru dia tayamum. Tapi kalau orang yang pakai perban tadi kan nggak, dia bisa wudhu dia bisa wudhu, tapi wudhunya nggak bisa sempurna. Terus nggak wudhunya berarti ditinggalkan semuanya nggak? Wudhunya tetap di bagian yang dia bisa wudhu, dia bisa wudhu, tetap dia wajib wudhu. Tapi di bagian yang di situ dia nggak bisa wudhu, maka di bagian itulah diganti dengan tayamum. Karena di bagian yang lain dia masih bisa wudhu Di bagian ini dia tidak bisa ber wudhu. Lah di bagian ini dia nggak bisa wudhu kan nggak sempurna wudhunya. Lah inilah yang diganti dengan dengan tayamum. Itu yang jawaban yang kedua. Yang ketiga, jawaban yang ketiga dari kantanya dalilnya. Yang yang ketiga tadi memang ada pendapat. Ada pendapat mengatakan bahwasanya tayamum itu hanya sampai ada di di pergelangan tangan. Saya juga pernah dengar pendapat itu, tapi pendapat itu bukan pendapat yang masyhur di kalangan madhabnya Imam Imam Syafi'i. Dalilnya saya pernah tahu tapi saya nggak ingat. Kalau saya cari sekarang juga nggak bisa. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, tolong ibu nanti ingatkan saya sorenya sebelum mengaji, ingatkan saya. Nanti Insya Allah malam nanti akan saya sampaikan dalilnya. Insya Allah gitu. Berarti saya mencoba jawab dalilnya tapi malah keliru akhirnya karena nggak apa karena keterbatasan ilmu saya. Insya Allah nanti sorenya sebelum pengajian Senin yang akan datang, silakan Ibu SMS saya. Kan tahu nomor itu SMS anak-anak Arroto tipe tiba nyampaikan ke saya dalilnya tayamum sampai pergelangan tangan apa ayatnya dan apa hadisnya Allah ada semuanya gitu nanti. Ada lagi yang lainnya? Monggo. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau menanyakan yang pertama tayamum itu kan boleh kalau kedinginan. Salah satu sebabnya itu karena tidak ada alat untuk menghangatkan air. Nah, batasan hangatnya air itu sampai mana? Atau boleh air itu sudah terlanjur mendidih, terus e, di, di, didiamkan, terus buat wudhu ataukah boleh atau gimana? Terus yang kedua, waktu eh, jika ada orang berhadas besar, tapi eh, dia itu ada bagian badan itu yang diperban, kan cara mandi besarnya itu tadi kalau nggak salah dengar saya tayamum dulu baru mandi. Nah, di saat dia memilih tayamum dulu baru mandi, berarti konsekuensinya di dalam mandinya itu tidak boleh memegang farji. Atau seumpama di dalam mandinya, di dalam mandi besarnya itu memegang tarji, berarti habis itu wajib tayamum lagi atau gimana kalau mau sholat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama air mendidih mendidih Sampai lupa. Jadi gini. Tayamum karena kedinginan. Itu boleh. Dengan catatan satu, nggak ada yang untuk menghangatkan badannya. nggak ada yang untuk menghangatkan airnya dan kalau nekat akan timbul penyakit. Lalu gimana kadar airnya yang dipakai. Sekiranya airnya itu yang dipakainya ya kalau di, di mama dihangatkan cuma sebentar, besok dingin lagi. Ini kadar segini dinginnya ini, ini kalau dipakai akan dulu penyakit, ya itu dihangatkan lagi. Kiranya kadar airnya itu sampai kadar air yang apabila dipakai berwudu, insya Allah yang wudu tidak akan sah sakit. Jadi kalau terlanjur terlalu mendidih gimana? Ya berarti didiamkan sebentar. Kalau pakai air mendidih ya lebih parah nanti sakitnya soalnya. Itu berarti didiamkan sebentar. Jadi caranya kalau mungkin kalau mungkin terjadi di, mungkin terjadi pada diri kita, mungkin kita di villa di Tangmangu mungkin. Semoga mudah semuanya punya villa insyaallah. Oh, ya semangat semuanya Masya Allah Itu Kita di villa setelah itu subuh Mau wudhu Setelah itu Angin airnya dingin, hawanya juga sangat dingin. Ya sudah, rebus airnya dikit mungkin. Air dikit aja mungkin beberapa menit setelah itu dicampur dengan air yang lainnya sampai airnya sekiranya ini kalau dipakai wudhu insya Allah tidak menyebabkan sah sakit gitu mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada orang yang bertayamum karena hadas besar. Orang bertayamum karena hadas besar. Gimana caranya yang paling bagus? Dia tayamum dulu baru setelah itu dia mandi. Lalu dia mandi. Terus kalau dia tayamum dulu kemudian setelah itu dia mandi, gimana? Apakah ketika dia mandi kemudian dia melakukan hal yang membatalkan wudhu? Melakukan hal yang membatalkan wudhu, terus berarti dia harus tayamum lagi? Enggak. Kenapa? Tayamumnya dia itu karena hadas besar. Lah tayamum yang karena hadas besar batalnya tayamumnya ini batalnya juga karena hadas besar. Kalau karena hadas kecil tidak membatalkan tayamum. Kalau karena hadas kecil tidak membatalkan tayamum. Jadi nggak usah tayamum lagi, itu sudah cukup. nggak ada masalah. Setelah itu dia mau pesan buang air kecil, silakan. Wudhu kan bisa kan? Ya nggak bisa kan? Mandi besar nggak bisa sempurna karena memang ada bagian yang Ya memang tertutup karena perban atau karena apa, apalah terserah. Ya, wudhu kan bisa ya sudah. Kalau dia tertutup dia mau ya dia wudhu tapi dia nggak usah tayamum lah lagi. Dia tayamum lagi kalau usahakan perbannya belum hilang, itu tadi karena apabila dia melakukan sesuatu hal yang menyebabkan hadas bah, tadi mau mandi ya dia tayamum lagi. Gitu kurang lebih. Jelas ya? Ada lagi? Monggo. Yang cowok-cowok Naik lagi. Ya, baiknya depan. Terus, satu lagi. Ya, monggo boleh. Ya, tak ketinggalan Bib. Bukankah tayamum itu untuk sholat ya Bib? Kok sudah sholat kemudian eh, kemudian harus dikodok lagi itu gimana Bib? Yang <laughs> tadi itu kan ada tayamum ya, untuk kodok itu? Ya, jadi dalam keadaan-keadaan tertentu memang tayamum ini untuk untuk sholat. Tapi kenapa kok sholatnya harus digotok lagi? Karena dalam keadaan tertentu tayamumnya itu tidak bisa menggugurkan kewajiban kok kodok. Kewajiban sholatnya di waktu itu gugur, tapi dia tetap ada tuntutan kok kodok. Sama kayak kita seperti gini. Kita pakai misalkan pakai pakaian yang ada najisnya. Padahal nggak ada penutup aurat selain itu lah di waktu itu kita harus sholat. tuntutan sholat di waktu itu gugur sudah. Tapi kita tetap punya kewajiban untuk kodok so, sholat. Tetap pada kewajibannya kita. Ya, monggo yang di depan. Setelah saya yang di depan. Ada yang mau nanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan masalah najis mungkin ketika kita diperban itu kan berhari-hari. Di situ perbannya jadi kotor. Terus cara membersihkan e, mengangkat najis dari kotornya perban itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kotornya itu karena darah ya. Ya, jadi begini, tidak setiap kotoran itu najis. Tidak setiap kotoran itu nah, tapi najis pasti kotor. Maaf ya, ludah itu kan kotor kan menjijikkan. Tapi itu ludah itu hukumnya tidak nah. Kalau ludah najis repot nanti kita. Nelan ludah dari nelan najis <laughs> nanti. Itu tidak semua yang kotor itu nah najis. Kemudian orang yang pakai perban gimana? Orang pakai perban itu kurang lebih mungkin kotorannya darah sama nanah. Lah, darah sama nanah, apabila darah dan nanahnya itu adalah darah dan nanahnya sendiri, berikutnya dirinya pribadi, maka itu hukumnya dimakfu Entah itu banyak darahnya atau sedikit darahnya, hukumnya di makfu Bukan darahnya nggak najis, tetap darahnya ini nah najis, tapi bagi pribadi seseorang yang mengeluarkan darah tersebut itu sudah dimakfu Itu sudah dimakfu. Jadi dia mengerjakan sholat sekalipun ada najis berupa darah, tetap sholatnya dikatakan hukumnya sah-sah saja. Tapi kalau seandainya kotoran yang lainnya, kotorannya misalkan apa? Kotoran maaf, maaf. Seperti kotoran air seni. Kita punya sarung untuk tutup orang tinggal satu. Sarungnya ini berarti habis kena air seninya anak kita. Dipakai sholat Padahal ini nah najis dan ini kan ini kan nggak ada yang lain kan, darurat kan. Ya sholatnya tetap waktu itu gugur tuntutan untuk saat waktu itu gugur, tapi nanti tetap dia wajib untuk mengkotok sholat salat begitu. Jelas ya? Ada lagi? Nah kan, monggo yang lain. Ada lagi? Ya. Ah, ini ilmu baru nih berarti ya. Berarti ada tayamum yang bisa buat hadas besar. Intinya begitu ya, Bibi. Ya. Ini baru tahu. Masalah di sekolah-sekolah tuh tayamum itu rata-rata buat hadas kecil buat sholat gitu. Jadi ternyata ada tayamum yang buat hadas besar. <clears throat> Terus apa itu? <clears throat> lupa saya tadi. <laughs> Sudah itu dua aja, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tayamum itu intinya untuk mengangkat hadas. Hadas itu ada kalanya hadas kecil, juga ada kalanya hadas besar. Nah, kalau hadas besar umpama mau mandi, padahal itu enggak ada air, kan dia wajib untuk Sholat ya tetap caranya mengangkat hadasnya, atau toharoh daruratnya Sekalipun itu hadas besar dengan tayamum. Tayamumnya gimana? Untuk mengangkat hadas besar atau untuk mengangkat hadas kecil sama. Yang dibasuh wajah dan kedua tangan. Ini yang dibasuh. Sama. Jadi memang tayamum itu ada untuk mengangkat hadas besar, juga ada untuk mengangkat hadas ya kecil. Dua-duanya ada komplit jadi. Komplit untuk tayamum ini. Ada lagi? Ya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bib ini mau nanya untuk masalah yang perban. Uh, perban semuanya di kaki. Habis itu kan dia perbannya kan lama. Hmm. Habis itu waktu eh, buang air kecil mungkin kena percikan air seni atau kotoran yang membuat najis. Itu gimana cara bersihnya kan, Bib? Ya. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sudah beralih-alih pelan-pelan ke bab najis semuanya ini. Jadi kalau sesuatu kena najis, itu kena najis, nanti minggu nanti akan kita terangkan. Ini saya terangkan dulu karena sudah terlanjur nanya. Najis ini yang kena diambil pakai ya jadi najisnya itu diambil dulu, setelah itu disiram pakai ah pakai air. Ya pakai air. Usah hmm, najisnya diambil, siram pakai air, kemudian warna bau dan rasa najis itu juga sudah hi, hilang. Maka bagian yang terkena najis dihukumi itu sudah su, suci gitu. Cukup ya? Saya rasa cukup dah. Wallahu a'lam bishawab. An Allah yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin yufiqhina wa iyyakum fiddin wa alimna wa iyyakum muta'wil wa dinna wa iyyakum ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akna bit taqwa jamna bil afiyah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله أداد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فراحي وسروري في مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامئ في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك